Waktu itu beliau hidup di penjara. Namun penjara bukanlah penghalang bagi dia untuk berdakwah menyampaikan ilmu. Yang datang kepada beliau adalah datang dari negeri wasit. Apa itu? Prinsip-prinsip kita kaum muslimin yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam menulis jawaban ini dan jadilah sebuah risalah aqidah wasitiyah. Maka di dalam kitab ini Syekhul Islam menerangkan prinsip-prinsip keimanan kaum muslimin ahli sunnah. Dan di antara pembahasan yang penting pada saat ini untuk kita bahas adalah masalah sifat al-mahabbah. Sifat yang dimiliki oleh Allah berupa al-mahabbah, cinta. Karena orang Mu'tazilah ahlul aql atau aqlaniyun menolak adanya sifat Allah di antaranya adalah mahabbah. Maka Syekhul Islam menyebutkan beberapa ayat dan hadis tentang sifat mahabbah. Cinta bagi dia yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Faminha di antara sifat yang Allah miliki adalah mahabbah dalam Al-Qur'an sangat banyak. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatilun fi sabilihi soffa ka'annahum bunyanu marsus. Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah berbaris. Ka'annahum soft mereka seperti bangunan yang kokoh. Orang yang berjuang berperang di jalan Allah mereka berbaris seperti bangunan yang kokoh. Dalam ayat yang lain, Inna Allah yuhibbu tawabin, wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat, dan orang yang mereka mensucikan diri mereka. Banyak ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Sebagaimana Allah memiliki sifat mahabbah kepada hambanya. Demikian pula Allah Ta'ala mencintai amalan-amalan. Mencintai beberapa amalan. Ditanyakan kepada beliau, Rasulullah SAW, Ayul a'mal ahab ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menerangkan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Summa birul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Summa al-jihad fisabilillah. Hadis Bukhari Muslim. Allah taala mencintai amalan. Di antaranya adalah salat pada waktunya, birul walidain dan berjihad fisabilillah. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis Muslim. Ahabbul a'mal ila Allah ma dawama sahibuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ma dawama sahibuha. Yang dilakukan terus menerus oleh pelakunya. Madawama sahibu. Orang yang dawama alaihi sahibuhu. Orang yang melakukan kebaikan dengan dilakukan kontinu. Hadis Muslim. Di sini dalil menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan. Sehingga ma'asal muslimin sifat mahabbah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah orang-orang Yahud wa Nasara mereka mengaku-ngaku sebagai abna Allah wa ahibbah. Kami-kami ini putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Karena memang dicintai oleh Allah adalah sebuah kenikmatan yang besar. Sebuah derajat yang sangat tinggi. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut Khalilullah Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan ini tingkatan yang sangat tinggi, mencapai tingkatan khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Dalam hadis, "Inna Allah ittakhadani khalila." Allah Ta'ala menjadikan saya Nabi SAW sebagai khalil. Sehingga kata Syekh al uthaymin rahimahullah, khalilan, ada dua khalilan, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Tingkatan yang sangat tinggi. Oleh karena itulah beliau banyak beribadah supaya mendapatkan perkara yang namanya dicintai oleh Allah. Ketika dia banyak sholat malam, Aisyah melihat karena istrinya adalah hadis Bukhari. Maka beliau pun mengatakan afala uhibbu an akuna abadan syakura. Bukankah aku ini lebih senang untuk menjadi hamba yang bersyukur? Demikianlah kecintaan seorang kepada Allah akan melahirkan kecintaan kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu dan hadis Muslim juga Allah taala mencintai tempat. Tempat yang dicintai oleh Allah di muka bumi ini diantaranya adalah masjid. Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sehingga orang yang mencintai masjid selalu hatinya mencintai masjid disebutkan dalam hadis Abu Hurairah akhrajahul Bukhari wa Muslim wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid Orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Minha rajulun qalbuhu mu'allaq. Seorang yang hatinya selalu mencintai masjid-masjid Allah. Sungguh kemuliaan. Seorang yang mampu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga karena derajat mencapai derajat dicintai oleh Allah itu perjuangan. Maka seorang muslim hendaklah mengerti bahwa tingkatan al-mahabbah ini tingkatan yang sangat tinggi kedudukannya. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul di dalam surat Al-Anbiya Ayat ke-90. <clears throat> Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una wa na raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surat Al-Anbiya 90 Allah menceritakan para nabi dan para rasul innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera Yusari'un berlomba-lomba. Berlomba-lomba fil khairat. Wa yad'u nana beribadah berdoa kepada kami raghoba dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta warohaba dengan rasa takut. Wa kanulana khasyi'in dan mereka khusyuk. Di dalam ayat ini Allah taala sebutkan tiga jenis rukun ibadah. Rogob, cinta, warohab, takut, dan juga termasuk khusyuk atau khauf. Berharap dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama salaf yaqulun man abadallah Barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bil hub wahdah bahwa zindik. Ada tiga rukun yang harus dikumpulkan dalam saat kita beribadah. Yang pertama, cinta. Yang kedua, roja, berharap dan takut. Sehingga kata salaf tidak cukup dengan cinta, Bahkan kata mereka, "Man 'abadallaha bil hubbi wahdah huwa zindiq." Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta huwa zindiq. Dia seorang zindik. Zindik adalah orang yang mereka beribadah tapi hakikatnya merusak Islam. Ahlul bidah yang katanya saya mencintai Islam Lalu dimasukkan ke dalam Islam ini ke bid'ah. Dengan dasar apa? Saya cinta. Dengan modal cinta akhirnya tidak takut. Dengan ancaman kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dengan dasar cinta. cinta akhirnya. Yang kedua, wa man abadallah bil khawfi wahdah Barang siapa yang beribadah kepada Allah birroja'i wahdah fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah hanya dengan berharap tanpa ada rasa cinta. Berharap saja bahwa murji. Dia itu murjiah. Yang penting saya punya iman. Adapun dosa dan maksiat tidak ada pengaruhnya bagi iman saya. Yang penting punya iman. Wahada murji. Sehingga tidak beramal. Yang penting di hati ada iman. Wahada murji. Wa man abadallah bil khawfi wahdah fahuwa haruri. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut. Rasa takut saja. Tidak ada rasa berharap, tidak ada rasa cinta terhadap bimbingannya Rasul SAW bahwa haruri. Maka dia adalah haruri. Pengikut kelompok haruriyah. Haruriyah adalah sebuah kampung. Kurang lebih 60 mil dari Kufah. Waktu itu berkumpul di sana manusia beribadah kepada Allah. Mereka sangat takut dengan dosa. Saking takutnya dengan dosa, sehingga mereka berfatwa. Para wanita yang haid nifas tetap sholat. Karena meninggalkan sholat dosa. Nauzubillah. Ini fatwa dibangun dengan perasaan apa? Takut dengan dosa. Jadi orang-orang Haruro atau Khawarij karena mereka memusuhi, memerangi Ali, penguasa waktu itu adalah orang-orang yang punya rasa takut yang tinggi dengan dosa. Sehingga orang-orang khawarij nampak mereka orang yang khusyuk. Karena takut dengan dosa. Sehingga mereka kafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar walaupun itu bukan perbuatan syirik. Nauzubillah. Oleh karena itulah waman abadallah bil hubbi wal khauf bahwa mu'minun muwahid. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan dasar cinta, dengan dasar berharap dengan pahala, dengan dasar takut dengan azabnya Allah, maka dia mukmin muwahid. Dialah orang mukmin yang bertauhid. Oleh karena itulah maksudul muslimin dalam waktu yang pendek ini kita mengambil satu faidah penting. Apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibn Qayyim menyebutkan tafsir Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in di situ ada manzilah mahabbah, kedudukan cinta. Cinta kata Ibnu Qayyim merupakan manzilah kedudukan yang tanafasa fiha al Akan berlomba-lomba orang-orang yang berlomba. Wa ilaiha syakhsul amilun. Dan dengan dasar cinta ini seorang akan beramal. Wa ila ilmiha samarasabikun dengan mengilmui tentang mahabbah ini samara akan menyingsingkan dengan bajunya orang-orang yang ingin berlomba menuju kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya mahabbah ruhul iman wal a'mal. Cinta yang ada di hati terhadap Allah dan Rasul adalah ruh bagi iman dan amal. Tidak mungkin kita berkumpul di sini sampai langkah kita masuk masjid di sini kecuali di antara asbabnya adalah karena mahabbah, mencintai amal baik itu. Oleh karena itu, mahabbah merupakan Ruhul iman wal a'mal kata Ibnu Qayyim. Dulu di tengah para sahabat ada orang yang mengaku-ngaku kami mencintai Allah. Ini disebut dengan ayatul mihnah kata Ibnu Qayyim. Ketika sebagian orang mengatakan kami mencintai Allah, maka tulibu bi iqamatil bayyinah karena ngaku-ngaku dituntut untuk mendatangkan bukti kalau mengaku itu harus mendatangkan apa bukti antum mengaku punya mobil akan ditanya apa buktinya milik antum buktinya adalah ini surat-suratnya karena antum mengaku Bayinah mana bayinahnya? Maka kata Ibnu Qayyim orang yang mengaku tuli bil bayinah mendatangkan bukti ala sihhati dakwah sebagai bukti benarnya pengakuan. Turunlah ayat Kul ingkuntum kuntum tuhibbunallah Ali Imran ayat 31. Katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan kami mencintai Allah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah fattabi'un ikutilah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah sehingga kata Hasan Al-Basri dan yang lainnya za'ama annahum za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahum kata Hasan Al-Basri menganggap sekelompok kaum kalau mereka itu mencintai Allah, ibtalahumullah bihadihil ayah. Allah uji dengan ayat ini. Maksudnya apa? Kalau kita mengaku mencintai Allah, datangkan buktinya. Hatu burahanakum. Datangkan buktinya. Apa itu? sodiki. sodiki. Buktinya ialah mengikuti Islam di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang mengaku, naam, kami mencintai Allah, tapi kami membenci Rasulullah. Tanakut. Apa tanakut? Kontradiksi. Tidak mungkin. Allah dan Rasulnya tidak mungkin dipisah. Karena Allah telah mempercayakan agama ini diturunkan melalui Jibril dan disampaikan kepada beliau. Itu disampaikan kepada kita semuanya. Maka bagaimana Anda membenci sunnah? Kontradiksi. Kalau kita mengaku mencintai Islam, cintai sunnah. Itulah ucapan para salaf. Al-Islam wa sunnah. Wa sunnah hiya al-Islam. Kata Imam Al-Barbahari Islam itu ya sunnah. Sunnah itulah Islam. Kenapa dipisah-pisah? Kalau kita sebagai orang muslim mencintai sunnah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak berarti dusta. Itulah ayatul mihnah. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan ada empat tanda. Alamatul hub. Tanda-tanda seorang itu mencintai Allah. Nah, Beliau bawakan empat tanda itu dalam surat Al-Maidah 54. Nah, ya yuhaladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mayartadda minkum anjini. Siapa yang murtad mundur, meninggalkan agamanya. Barang siapa yang murtad meninggalkan prinsip agamanya. Lihat, agama itu prinsip amal kita. Lalu dia mundur meninggalkan. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan dengan suatu kaum. Apa sifat mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum Allah mencintai mereka. Jadi Allah memberikan sifat mahabbah kepada kaum tersebut. Wa dan mereka pun mencintai Allah. Kenapa Allah mencintai mereka? Karena mereka juga mencintai Allah. Itu balasan amal. Fadkuruni adkurkum. Ingat saya, saya akan mengingat kamu. Ihfadillah. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujaha. Maka semakin besar kecintaan Allah, semakin besar pula pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. <clears throat> Lalu disebutkan tanda-tandanya. Yang pertama, disebutkan dalam ayat tersebut azillatin 'alal mu'minin. Azillah. Azillah kata Ibnu Qayyim itu maknanya ruhama kasih sayang. Musyfiqin, asih. Atifin, lembut hatinya kepada orang-orang mukmin. Mencintai kaum mukminin. Kaum mukminin itu bertingkat ada orang yang kita cintai mulus, tidak ada rasa benci. Para nabi dan para rasul. Tidak ada rasa cinta, benci sedikit pun. Karena mereka orang-orang yang tulus. Ada orang yang kita cintai, tapi juga ada sesuatu yang kita benci. Apanya yang kita benci? Kebitahannya. Saya tidak suka sama si Fulan. Kenapa? dia berbuat bid'ah. Ini benci satu sisi, tapi saya mencintai dia seorang muslim. Tidak 100% sisi cintanya. Ada rasa bencinya. Kenapa? Dia berbuat kemungkaran. Apa kita ridho ketika kemungkaran menyebar di muka bumi ini? Tidak akan ridho kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula ada orang muslim yang kita lihat dia mencintai Allah. Tapi di satu sisi dia berbuat maksiat, kita membenci dia. Demikian. Tidak 100%. Kalau Nabi dan Rasul orang-orang yang mereka kita cintai tidak ada rasa benci. Barakallahu Maka ahli sunnah arhamunas Paling penyayang kepada manusia. Dia sampaikan sunnah walaupun manusia membencinya. Terangkan agama sesuai dengan prinsipnya Rasul SAW. Sekalipun orang tidak suka. Tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan keriduan Allah. Tidak harus dikenal banyak orang. Bukankah Syekhul Islam di penjara? Menyampaikan ilmunya dan dikenal banyak orang. Keikhlasan barokah. Seringkali kadang seorang karena tidak ikhlas sehingga hilang barokahnya. Maka ahli sunnah arhamunas. Penyayang kepada manusia, menasehati manusia. Bukan benci. Ketika ulama mengingatkan si fulan punya penyimpangan. Bukan benci kepada kaum muslimin. Berhati-hati. Yang kedua, <clears throat> asyidda keras terhadap orang-orang kafir. Asyid A'izzatin alal kafirin. A'izzah. Merasa izzah, luhur. Di hadapan orang-orang kafir. Dia izzah, mulia. Di hadapan orang kafir. Falatahinu walatahzanu wa Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Imran. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut kalau kalian itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu selalu tegar. Dia tidak merasa takut terhadap orang-orang yang menghinakannya dan tidak merasa sedih dari orang yang menyelisihinya selama dia di atas iman yang benar. Fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kaum mukmin itu tinggi derajatnya dibandingkan orang kafir. Kenapa merendahkan diri? Yang ketiga disebutkan dalam ayat Naam mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yujahidun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan tangannya. Berjuang di jalan Allah dengan lisannya dakwah sebagai tahqiq dakwal mahabbah. Kata Ibnu Qayyim sebagai tahqiq dakwal mahabbah, sebagai bukti konkret adanya rasa cinta di dalam hati. Orang yang punya cinta di hati mesti akan cemburu. Cemburu apa tidak? Orang kalau masih cinta masih ada rasa cemburu. Kalau sudah hilang rasa cemburunya, berarti dipertanyakan apanya? Cinta. Kita cemburu. Nabi saja cemburu. Suatu saat saat di Nabi Waqqas ditanya, "Bagaimana ya saat?" Kalau kamu lihat istrimu jalan dengan laki-laki lain, hah? Saat kok, Saya pukul lehernya ya, cemburu. Cemburu pak. Istri di bawah orang. Cemburu apa tidak? ribu unuqah. Wah. Nabi mengatakan, ada ajabun min hirati Sa'ad. Kamu kagum dengan cemburunya siapa? Saat terhadap siapa? Istrinya. Ada aghyar minhu. Saya kepada kalian-kalian ini lebih cemburu daripada saat kepada istrinya. Wallahu ahyar minni. Allah lebih cemburu dari saya. Ya, Allah cinta kepada kita. Dan di antara kecintaan Allah ialah kecemburuan Allah ialah Allah haramkan perkara-perkara dosa. Jangan melakukan dosa. Berjuang membela diri kita masing-masing untuk selalu taat kepada Allah. Kisar ya.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 Kata Ibnu Qayyim, biliyadi wal Bisa dengan tangan atau bisa dengan lisan. Dan ini merupakan tahqiq dakwal mahabbah. Konsekuensi bukti konkret dia itu mengaku mencintai Allah. Di masa sekarang ya ibadallah jihad dengan ilmu bil hujjah wal bayan adalah merupakan ibadah yang besar. Di saat agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, ajaran Rasulullah SAW yang kita cintai, ketika ada orang yang merusak, kita cemburu. Makanya Imam Ahmad ditanya. Imam Ahmad ditanya, rajulu yasum. Ada seorang dia itu puasa. Wayusalli wa ya'taqifu dia juga salat, i'tikaf. Ahabu ilaik apakah lebih engkau cintai min an yatakallam min fi ahli bidah dibandingkan orang yang berbicara mengingatkan umat dari penyimpangan kebid'ahan dan pelakunya kata Imam Ahmad idza shoma wa shalla wa i'takafa huwa li nafsih. Kalau dia sholat, puasa, i'tikaf, kebaikannya untuk dia sendiri. Nah, idza takallama fi ahli bidah wa ma hiya lil muslimin wa hada afdal. Kalau dia mau membicarakan Islam dan mengingatkan umat Islam dari penyimpangan kebid'ahan dan pelakunya hada afdal. Ibadah yang sangat utama itulah jihad. Dan ini berat. Kalau bukan karena mengedepankan cinta terhadap agama, tidak akan mampu bicara. Takut nanti bagaimana ya? Banyak perasaan yang menghantuinya. Padahal konsekuensi orang cinta mesti akan cemburu terhadap yang dicintai. Tanda yang ketik yang keempat wala yakhafuna laumata laim. Kata Allah taala mereka tidak takut celaannya orang yang mencela. Kata Ibnu Qayyim, "Wa hadza alamatu sihhatil mahabbah." Tidak takut celaan orang yang mencela di saat mencintai Allah dan Rasul itu tanda benarnya cinta dia. Nah, fakullu muhib yahudul laum alal mahbub. Orang yang mencintai sesuatu dia kadang mengambil mendapatkan celaan akibat mencintai yang dia cintai. Ya? Jangan dikira orang yang hanya mencintai Allah dan Rasulnya yang ada yang mencela. Orang yang mencintai kemaksiatan pun dicela oleh banyak manusia. Kelakuanmu seperti itu. Jelek sekali. Walaupun banyak orang yang mencela dan memakinya, tak peduli. Kenapa tak peduli? Karena sudah cinta. Kan begitu? Begitulah orang sudah cinta. Kata mereka dunia ini hanya milik kita berdua. Biarkan ya, orang bisa. Itu orang di cinta. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita istiqomah. Berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan bersabar menghadapi celaan orang yang mencela. Itu kalau cinta kita itu benar. Berarti kalau cinta kita belum benar, dia akan takut dari segala bentuk celaan orang. Jangan dikira yang berbuat baik saja yang dicela. Orang yang berbuat jelek juga dicela banyak orang. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasul akan lebih mencintainya. Itu kalau itu amalan, kita cintai. Para sahabat saja dulu ketika Nabi masih hidup dan ditangkap oleh musuhnya. Maka ditanyalah uh, sahabat ini Khubeb bin Aji. Tak kala ditangkap oleh orang musyrikin dan telah disiapkan untuk dibunuh, jadi siapkan tiang untuk menggantung dia, maka dipanggilah oleh kaumnya. Atau hibbu anna Muhammad dan makanak. Wahai Khubeb. Bagaimana kalau kamu, apakah kamu suka kalau Muhammad SAW itu menempati tempatmu? Apa kata Hubeb? La wallah, tidak demi Allah. Ma'uhibbu ayuhdini disauka yusakuha fi qadami. Saya tidak akan suka. Beliau menggantikan saya disiksa. Kalau seandainya ada duri yang menusuknya pun saya tidak suka. Lihat. Ya. Ini kalau Nabi masih hidup. Duri yang mengenai tubuhnya saya tidak ridho. Karena saya mencintainya. Apalagi kalau dia harus menggantikan posisi saya, saya siap dibunuh. Saya tidak akan ridho. Lihatlah. Begitu tingginya kecintaan para sahabat. Rela mengorbankan dirinya sendiri. Memperjuangkan orang yang memperjuangkan agama ini. Ini tentu semuanya karena sebab apa? Cinta. Maka pantas. Allah katakan radhiyallahu anhum wa an wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Para al awalun minal muhajirin wa ansor. Allah sebutkan mereka. Allah ridho atas mereka. Dan Allah Meridoi keislaman mereka dan Allah siapkan bagi mereka jannat surga-surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Inilah cinta akan melahirkan balasan yang lebih baik surganya Allah Azza wa Jalla kalau benar dengan membuktikan cintanya. Oleh karena itulah ketahuilah mencintai agama Allah, mencintai Allah dan Rasulnya adalah sebuah kenikmatan yang membawa manisnya iman. Sebagaimana hadis Anas. Ini Malik, hadis Bukhari ya Muslim. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal Siapa yang ada padanya tiga perkara akan mendapatkan manisnya iman. Iman seorang kan terasa manis ayakunallah wa rasuluh ilahi mimasi mimasiwahuma. Dia jadikan Allah, Rasul, lebih dia cintai daripada selainnya. Dia mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dari segala perintah perintah manusia. Akan lahir rasa manis. Akan lahir rasa manis dalam dada hati seorang mukmin agar supaya ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Demikian pula seorang mencintai seseorang karena Allah. Ikhlas mencari pahala Allah bukan sebab duniawiyah. Itu pun menjadi sebab manisnya iman. Wa ayakraha ayyauda fil kufr. Yang ketiga, benci kalau dikembalikan menjadi kekufuran. Kama yakrah ayuk Seperti dia benci kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah Allah selamatkan dia dari api neraka. Benci dengan maksiat. Kesyirikan, kebitahan, kemaksiatan dia tidak suka. Itu akan lahir manisnya iman. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikianlah ma'asul muslimin. Al-mahabbah termasuk rukun ibadah. Dan mahabbah merupakan sifatnya Allah. Dan mahabbah merupakan perkara yang menghantarkan adanya balasan yang lebih baik di akhirat. Keriduannya Allah dan surganya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa ikhlas di dalam menempuh jalannya Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah nabinya. Dan Allah kumpulkan kita di jannatihi na'im. Wassalamualaikum sallallahu ala nabina Muhammadin an la ilaha anta.